Bandung, Bandung, Bandung Bandung Bandung Bandung baga Paris Panja pak auna porok jeung kusta baga pung gunung aunageri kuang Tu ah, eh jeungng bolong magean ari ngomente pantara diskaligus kawasten nga waelah mau disariris Gu ngomean alus? pemborong temu gang celengan ker tahun hari itu cenak lemun jalan kanal na 5 senti anu datang tentrol 5 senti dirojok 5 senti padahal hari tinggal 2 senti begitu beres nyolok langsung ke pelan terus poek sayat padakil Ayeuna mah jalan teu poek ya, lamun teu penting teu bawa mobil tengah ngatog. Maksud naha Eueuh penerangan jalan umum ngan Asia ah, Afrika we nu hurung teh. Paraga merenya jalan merdeka tah bangsa kadieu gede komo jalan Soekarno Hatta alah geus pembatas jalan mah teu kadeuleuh euy. Heeh terus naonnya banjir, banjir, oh. banjir. Oh, eh, asal hujan seetik we jalan ke langsung banjir oh, terus mobil anu sok aya bordak langsung mobil dari repek teh geus ya, begitu kadinya mah lain ginding ngerebek tah langsung geus poek teh iya. terus eh ada kumaha teh nya ngaromeanana siga gitu, geraja eh, pengusaha mah merenya cenah meren kontraktor cenah ya mah lain fitnah ya mah meren pikiran dengan duit jeng duit eh unggulnya kang tau we jeung kang tau macet eh macet mah gesta aneh atuh nanti tiba heula macet tak rek teu macet kuma coba di lebih panjang he lebih panjang teh eta 05 naon we tah eta nagogna teh didinya nagog didinya tengah jalan lanjut tengah jalan jenas topan orang kadang-kadang sokpikir meninggal dunya eta ke polisi justru reknanya ke supirikawan atau polisi nanu eueuh kawani leutik buri. Nah, nah. naon kuat? Ya. Udut, udut, kersa maksudnya ti supir ke polisi? Ah, fitnah sia. Sok ngomongkeun, ngamak ke ti kadewek, ngamak na lain ka Dia mah ngira Pengertian eta dicukur, kamu dicukur. Bandung, Bandung, Bandung. Bandung Bandung Bandung kering nang tungalang-layung panasiris Suar ruung pahela lautan api Ayeuna laut tanawan lautan Runta olah atau kamari Mel dilewi gajah tanah longsor nyeret Runtah ninggang Kaung no maut lain salahsaeta coba maksudnya salah apa Yoonuan petugas naon petugas tukang sampah eh. kajian tenan di lewi gajah mah iya mah musibah sakali deh sahur pak sakali deh sahur pak pajabat kan musibah padahal eta teh kudu nama dipikir kumaha carana micen runtah nu di belah mana dikelola kumahanya gitu ya banyak ya? nah, iya. lain Oh, seetik maut musibah. Katang yuk musibah. Si Abah kabarnya duitnya kecopetan musibah. Terus buku nyawa aja sekeliling copet dompet di tembong-tembong. Mun bisa mana, euy micin runtah teh tempatna nu bener. Pikiran heula tah jadi prioritas nukar itu nya daripada ngemikiran heula mah segala rupa tarik mesin runtah ke mana gitu kan. Pan orang teh ayeuna namahan mall teh berarti runtah bakal namahan deui. Namahan hotel runtah pasti namahan deui. Ai tempat mesin runtah teh di pikiran. Ulah nepi kejadian kajadian si kalau Wi gajah kamari lain batu rungku Sep dulu aing geus maot karunya dulu dulu sing tambah we yang mudah-mudahan pemerintah orang baik ngetan tak kumaha ngelola runtah micen runtah nu bener ulah narik iuran sampah iuran sampah we terus jeung ditata henteu heuh tapi memang tuh bisa sorangannya orang tuh kudu babarengan berensep kudu reongan merintah Wallikota jeung warga kota niatna Kudus Sarruwak kawe rampak babarengan hayang bebenahmea hari aing-aingan mada mua bisa euy nu hiji ka kaler nu hiji ka kidul nu hiji ka kulon nu hiji deui ka wetan contohna siga punclut ayeuna teh heueuh masyarakat hayang punclut teh dijieun leuweung deui supaya asri alusnya ribuan merenan wali kota cenah rek nyieun jalan gede kadinya eh ari soal wali kota nyieun jalan mah satuju mangga wae supaya lamun aya jalan kadinya mah gampang ngabebenah punclut ayeuna nu keur kumuh teh supaya jadi alus dulu supaya jadi alus deui ngan ieu ieu pawa di kota teting apal api-api tekapo di tukangan pawa aya nutur- nuturtah bari perut tongkokkoong kogan teng kewangun imah cena diriinya tehrek tempat istirahat ce ngomong nama Abong nupurmbo oh, karena puluhan hektare kataponna sikat tilu tumakku maneh nama malah pejabat jeng Nu Demo loba Oke teka ciri kusababkubab per <laughs> jadi disangka datang bernyiita budak SD Harun Allah barcumaukura angwe angpalmah ah, padahal ideal nantipan Kyye ngajalankan pangwangunan ulah ngarukak lingkungan Bayeon Ma Bogel Ma Omen Ma Usep sabab program pemarintah kota tehh Kudunya Tamang Faat Na segala anu dibangun teh kuduker kappentingan rakyat lain kappentingan pengusaha dimana-manaogen nuran pengusaha nawai tunangan ukur lama jenglama ulah percaya maka jeung aya konsep 80 20 Wah 80 hutan 20 Imah mimitina dari guys loba Imah mangke ayat tukang tamalban ayat tukang rokok ayat ah, rajet rajet sakali dari naon rajet <laughs> Ker kammarin tebak tuh babakan Siliwangi antepken atau sin Lestari mulai nyiun gara-gara ngajekir resga gedung sabuga sesana budaya kan jelek gue didinya jadi lu lain ampir asub tadinya untung hari tadi demo gede-gereanku seniman pada seniman matahaang jadi pejabat tuh yang jadi pengusaha tuh hayang narima duit kino tepara ruguk ya demo teh murni nyaan lain siga PT Udud ayeuna aya di Bandung terloba PT Udud aya disebut Udud teh usaha usaha dagang urusan demo di balalaya 20 ribu ewang ah enggak pokoknya mah unit tai unggul ah. contoh di tahiranya ya ya tuh angurantegagalga Tatak jadi Taman kotak Piara Nuarerea pikenun kabanggaan warga Toh tabah Dema urang satuju yang jembaari sabab Tegalga terek dijiun. uh, taman seni dan budaya. Jadi segala rupa kegiatan kesenian dan gede-gede engke bakal di dinya cenah bah. Ya, syukur-syukur lamun aya pementasan rutin kesenian Sunda supaya kesenian Sunda teh teu leungit tak gitu, tah kepae. Kurang tiap tadi ngomongkeun we terus cik urang ngaturkeun lah sakedeung eta Bapak pemimpin. Kahatur pawali kota ulah gampil ungek-ungek mangga. kausulan pengusaha Nungadon ngaruksa kotaon coba jalan macet di Mamana digencatt kuoljeng Plasa Erek nepi Kairaha Bandung Ge macet kacita aduh Ri oh, Ari burang-burang O ya gitu ya jeng kru Wallikota ulah ukur jadi tukang tunnyak tunyum PKL jeng tukang becak mah lamun dis surut ngadon ngauk-poro ah, nurutnya sabab beda natenya warga kotang warga kota lain gajah sirkusditah Wallikota eh, warga kota lain tentara. No dititah baris derbaris Wali kota jeng wargana kudu bisa jadi sobat Minang panggil minang ngobrol kudu kumaha hadena Piraku ari geus nyobat mah heuh teu bisa silih bantuan. Sangkan kota jadi endah, sangkan kota jadi bersih lain kitu. Ya ieu mangan saukur sorat di seniman kacinta cinta ka Bandung Tapi apalah artinya seorang seniman? Apa artinya suara seniman? Allah seniman macetek cetek. yeah. Piolaan ay wala ito. Piolaan abis. Pajabat ko itu kompak.